Baik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas atau melanjutkan pembahasan kita tentang al-idhofah. Lebih khusus kita di sini membicarakan tentang anwa'u al-mudhaf ilaih ya, tentang macam-macam mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih itu ternyata mempunyai beberapa bentuk ya. Kita lihat dalam diagram bahwasanya mudhaf ilaih itu dapat berbentuk mu'rab dan dapat pula berbentuk mabni ya mudhof ilaih sekali lagi dia dapat berbentuk mu'rab dapat pula berbentuk mabni ya adapun untuk mudhof ilaih yang dia berbentuk mu'rab ya maka dia harus selalu majrur dan ini telah kita sampaikan ya bahwasanya kalau dia mu'rab ya dia harus selalu Majur karena posisinya memang sebagai mudhof ilaih ya mudhof ilaih dia memang harus selalu majrur ya sehingga kalau mudhof ilaihnya berbentuk mu'rab dan dia dapat mengalami perubahan e, harokat akhir maka dia kita i'rab dengan majrur ya sebagai mudhof ilaih sebagai contoh misalnya kitabu al-muslimi ya, di sini al-muslim dia adalah sebagai isim mufrad ya tanda jernya adalah dengan kasrah ya karena termasuk isim mufrad. Kemudian contoh yang lain kitabu al muslimaini ya al muslimaini adalah bentuk isim musanna ya ditandai dengan adanya ya ya di sini. Kemudian e, contoh yang lain adalah kitabu al muslimina di sini al muslimin adalah bentuk e, jamak mudakar salim dan dia majrur ya ciri jernya kan dengan apa dengan ya ya ciri jernya adalah dengan ya karena dia termasuk apa jamak mudakar salim tapi kemudian masih ya dalam contoh yang lain kita sebutkan di sini contoh misalnya hadisu Aisyah. Di sini hadisu Aisyah. Di sini Aisyah, ya, Aisyah, dia adalah mudhof ilaih yang dia mu'rab, ya. mudhof ilaih dia mu'rab dan dia majrur. Akan tetapi ciri cernya adalah dengan fathah. Ciri cernya adalah dengan fathah karena dia termasuk ismul ladzi la yansorif. Sekali lagi, ya, dia ciri cernya ya, adalah dengan fathah karena memang Aisyah adalah termasuk ismul ladhi Layan syarif. Nah, ini e, kami ulang-ulang kembali bahwasanya tentang ciri-ciri ikhrab kami harapkan kepada segenap ikhwah sekalian untuk diulang-ulang ya tentang isim-isim mu'rab dan ciri-ciri ikhrabnya. Di sana isim mu'rab ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jamak mudakar salim, ada jamak mu'ana salim, kemudian ada apalagi jamak taksir, ada asmaul khamsah, ada isim maksur, isim mangkus, ya, ismul ladzi layan sorif. Di sana mempunyai ciri-ciri i'rab yang e, tertentu ya, sendiri-sendiri. Ada ciri rofa'nya gimana, kemudian ciri nasabnya juga bagaimana, ciri-cirinya bagaimana ya, sendiri-sendiri ya untuk memudahkan pembahasan kita. Ya. Adapun untuk Aisyah kita kembali lagi dia ciri jernya ya dia sebagai e, isim majrur ditandai dengan fathah ya ditandai dengan fathah ya Aisyah karena apa dia termasuk al ismul ladzi la yansorif Baik, itu adalah bentuk yang pertama dari mudhof ilaih. Adapun bentuk yang kedua dari mudhof ilaih dia adalah berupa isim mabni ya ini ya dia adalah berbentuk isim mabni nah adapun untuk mudhof ilaih yang berbentuk isim mabni dia tidak mengalami perubahan hakat akhir ya sekali lagi kalau mudhof ilaihnya dia berupa isim mabni maka dia tidak mengalami perubahan harokat akhir ya karena memang dia mabni ya dia mabni tidak bisa di e, di i'rab ya dirubah-rubah harokat akhirnya sehingga harus sesuai dengan bentuk aslinya ya sesuai dengan bentuk aslinya e, di antara isim mabni e, adalah domir ya contohnya domir kita sebutkan misalnya contohnya di sini kita buatkan contoh sederhana misalnya kita buka ya buku kamu ya k ini untuk e, domir ya untuk jenis laki-laki, untuk mukhatab, untuk orang kedua tunggal ya. Kita buka buku kamu. Nah, ka di sini dia itu mabni ya, bukan kita jadikan dia majrur sehingga kita baca kita buki ya. artinya malah berubah ya kita buka tetap ini bukan mansub ya ini bukan mansub ya akan tetapi dia itu memang mabni ya dia mabni karena termasuk ya isim mabni yaitu kalau dalam contoh ini adalah bomir buku kamu kalau memang isim mabni biarkan walaupun dia sebagai mudhof ilaih biarkan seperti keadaan semula jangan dirubah-rubah kalau dia adalah apa termasuk isim mabni contohnya di sini kita buka ya buku kamu ya kalau kita rubah ya misalnya kita nekat merubah jadi Harokat kasroh artinya malah jadi berubah. Kita buki Ini sudah ada kalimat yang lain kita buki Kalau ki ini kan untuk bomir ya mukhotobah untuk orang kedua tunggal tapi untuk jenis perempuan ya buku kamu wahai apa perempuan ya seorang perempuan ya. ini juga bukannya dia majrur tapi dia itu apa mabni ya kita buki ya karena memang ki di sini adalah termasuk ya isim mabni lebih khususnya dia termasuk isim domir yang dia mabni ya tidak mengalami perubahan e, harokat akhir walaupun dia ditempatkan e, sebagai mudof ilaih ya sebagai mudof ilaih jadi sekali lagi kembali mudof ilaih ya dia itu majrur kapan mudof ilaih itu majrur manakala dia itu isimnya adalah isim mu'rab adapun kalau isim mabni maka ya dia tetap ya maka dia tetap seperti bentuknya semula